Berkata Al-Hafiz Abu Al-Fida Ismail bin Umar Al-Shahir bin Kathir rahimahullah ta'ala wa qad ikhtalifa fi kam abin bainahuma ala aqwal. Telah diperselisihkan tentang berapa jumlah ayah yang ada di antara keduanya jumlah bapak dan ada beberapa pendapat fa aktsaru ma qila arba'una aban yang paling banyak menyebutkan 40 antara Adnan dan Ismail wa aqallu ma qila sab'atu aba dan yang paling sedikit ada yang menyebutkan tujuh ada bahkan beliau menyebutkan di Al-Bidayah empat wa qila ada yang mengatakan sembilan wa qila khamsata asyar ada yang mengatakan lima belas thumma ikhtulifa fi asma'ihim la yatakallamanna ahad jangan ada yang ngomong suaranya Kemudian diperselisihkan tentang siapa nama-nama antara Adnan dan Ismail. Waqad kariha ba'du salaf wal a'imma lintisaba ila ma ba'da Adnan. Dan para ulama salaf sebagian mereka membenci penisbatan setelah Adnan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya riwayat yang sahih tentang hal itu. Wa yuhka an Malik bin Anas al-Asbahi al-Imam rahimahullah annahu kariha dzalik dan dihikayatkan pula dari al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala bahwa beliau membenci penisbatan setelah Adnan bahkan beliau mengatakan min lahu dari mana dia mengetahui hal itu sementara untuk menetapkan nasab setelah Adnan sampai kepada Ismail membutuhkan riwayat yang otentik, yang jelas, yang sabit. Sehingga berhenti kepada Adnan itu lebih selamat. Qala al-Imam Abu Umar bin Abdul Bar fi kitabih Al-Imbah. Berkata Imam Abu Umar bin Abdul Bar dalam kitabnya Al-Imbah, "Walladhi 'alaihi a'immatu hadha sya'ni fi nasab Adnan qalu." Adapun yang menjadi pegangan para imam dalam ilmu ini yaitu dalam ilmu tarikh sejarah yang menyebutkan tentang nasab Adnan qalu mereka mengatakan Adnan bin Udad ini tentunya bagi mereka ahli sejarah yang menyebutkan nasab antara Adnan sampai kepada Ismail kemudian seterusnya sampai kepada Adam Adnan bin Udad bin Muqawwim bin Nahur bin Tairah bin Ya'rub bin Yashjub atau bin Yashjab bin Ya'rab bin Yashjab bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim Khalilur Rahman Ibn Tarih wahwa Azar Tarih yaitu Azar ayahnya Ibrahim alaihi salam bin Nahur bin Syarukh bin Ra'u bin Falikh bin Falikh sebagian menyebut bin Sarughu pakai gha bin Naam Ra'u bin Falikh bin Ra'u bin Falikh dengan gha بن عيبر بن شالخ بن أرفخشت بن أر أرفخشذ بن سام بن نوح بن لامك بن متوشلخ بن خنوخ سبحان الله Nama-nama yang aneh ya. Khanukh, ada yang mengatakan akhnuh, wa huwa Idris an-Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yaz'umun dan itu adalah iblis uh, Idris an-Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut mereka yakni yang mengatakan bahwa Khanukh itu adalah Idris dan ini tidak sahih bahwa Khanukh adalah Idris Bahkan ini termasuk di antara berita Israiliyat. Wallahu alam. Wa huwa awwalu bani Adam utiya an-nubuwata ba'da Adam wa Syith. Dan beliau yaitu Idris adalah manusia yang pertama kali yang diberikan nubuah setelah Adam dan Syith. Wa awwalu man khatta bil qalam dan yang paling pertama yang menuliskan dengan pena. Orang yang paling pertama menulis katanya adalah Idris alaihi salam. Namun tidak sahih pula. Riwayat yang menjelaskan tentang itu diriwayatkan oleh Al-Hakim, bukan Al-Hakim tapi Al-Hakim dalam Nawadirul Usul. Dan kitab Nawadirul Usul ini termasuk kitab yang paling banyak sekali meriwayatkan hadis-hadis yang dhaif dan palsu di dalamnya. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah taala menghukumi riwayat tersebut dhaifun jiddan. Maka tidak sahih penyebutan bahwa Idris alaihissalam yang pertama kali menuliskan dengan pena Ibnu Yard, Ibnu Mahlail, Ibnu Qainan, Ibnu Yanash, Ibn Syith, Ibn Adam alaihi salam. Namun yang zahir penisbatan ini tidak diriwayatkan dengan sanad yang sahih. هكذا ذكره محمد بن إسحاق بن يسار المدني صاحب السيرة النبوية وغيره من علماء النسب demikian yang disebutkan oleh Muhammad bin Ishaq bin Yasar penulis kitab Sirah Nabawiyah dan yang lainnya dari ulama an-nasab dan sekali lagi kita menyebutkan bahwa yang lebih selamat dalam hal ini adalah berhenti kepada Adnan dan menetapkan bahwa Adnan keturunan Ismail alaihissalam bin Ibrahim Khalilullah alaihi salatu wassalam. وقد نظم ذلك أبو العباس عبد الله بن محمد الناشي المعتزلي dan telah disebutkan dalam bentuk bait syair oleh Abu Abbas Abdullah bin Muhammad An-Nashi Al-Mu'tazili. Tadi dia menuliskan qasidah yamdahu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di mana Abdullah bin Muhammad ini memuji Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam qasidah tersebut. Nah, ini dia menyebutkan nasab Rasulullah alaihi salatu wasallam dan menyebutkan pada setiap keturunan dari setiap kakek-kakeknya itu disebutkan e, kelebihan yang dia miliki. Apabila diketahui kelebihannya atau punya saudara maka disebutkan. Dan dia menyebutkan itu dalam 77 bait syair. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Di mana Abu Abbas ini menyebutkan mulai dari kakeknya sampai kepada Adam alaihissalam dan disebutkan sifat-sifatnya. Waqad awradaha al-Imam Abu Abu Umar dan disebutkan pula oleh Imam Abu Umar bait syair ini. Wa syaikhuna fi tahdhibihi dan syekh kami dalam tahdhibnya yaitu Tahdhibul Kamal Al-Hafidh Al-Mizzi rahimahullahu taala Beliau adalah syekhnya Ibnu Katsir sekaligus mertua Ibnu Katsir rahimahullah. Wa hiya qasidatun balighah. Jadi Ibnu Katsir memuji qasidah Abu Abbas ini. Maka dia menyebutkan awaluha awal kali dia menyebutkan dari bait syair ini dia mengatakan madahtu Rasulullah abghi bimadhihi wufur hududhi min karimil ma'aribi madahtu imra'an faqal madiha muwahhada bi awsafihi an mub'idin wa muqaribi Aku memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku berharap dengan memuji Rasulullah mendapatkan bahagian yang sempurna dari keutamaan yang maha pemurah yang memenuhi segala kebutuhan hambanya. Eh, dia memuji Rasulullah. Jadi dalam bait syair yang berjumlah 77 bait ini memberikan pujian kepada Rasulullah Wasallam dan menyebutkan nasabnya dengan harapan mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah tentunya untuk mendapatkan keutamaan dan mendapatkan pahala dari Allah Jalla wa'ala tidak cukup dengan memberi pujian kepada Rasulullah Alaihi Alaihissalam. harus dengan ikhlas dan mutaba'atul Rasul ini dua syarat diterimanya amalan seseorang Om. Um. Tak. Dua syarat diterimanya amalan seorang. Adapun sekedar memuji Rasulullah alaihi Demikian banyak orang memberikan pujian kepada Rasulullah namun mereka tidak mengikuti tuntunan Rasulullah alaihi dan tidak ikhlas dalam beribadah kepada Allah jalla jalaluhu Madahtu ra'an faqal madiha muwahada. Aku memberi pujian kepada seorang yang pujiannya itu di atas segala pujian terhadap yang lainnya. Bi awsafihi an mub'idin wa muqaribi dengan sifat-sifatnya dari yang jauh dan yang dekat. Naam. Karena Rasulullah alaihi salatu terpuji mulai dari nasab keturunan beliau nasab keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah asyraful ansab. Semulia-mulia nasab. Di antara Quraisy, beliau berasal dari nasab yang paling mulia dan itu dikenal di kalangan orang-orang kafir Quraisy di zamannya. Mereka mengaku itu. Oleh karena itu ketika Abu Sufyan berangkat ke Syam untuk berdagang. Maka dia pun dipanggil oleh Raja Herakl, Raja Romawi pada waktu itu. Kum, Ta'al. Kan. Nah. Dan Herakl termasuk yang beliau tanyakan kepada Abu Sufyan dia bertanya tentang nasab kaifa nasabuhu fikum bagaimana nasabnya orang yang mengaku sebagai nabi itu di tengah-tengah kalian apa kata Abu Sufyan huwa fina dzu nasabin bahwa dia di kalangan kami orang yang dikenal memiliki nasab nasab yang syarif bahkan asyraful ansab nasab yang paling mulia oleh karena itu Rasulullah alaihi salatu wassalam berasal dari keturunan yang paling mulia dan memiliki akhlak yang paling mulia dan menjadi manusia yang termulia. Fajami'u qabailil Arab yajtami'una ma'ahu fi Adnan. Seluruh kabilah-kabilah Arab berkumpul bersamanya pada Adnan. Semua dari Al-Arab Al-Adnaniyah. Walihada qala Allah Ta'ala oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba." Katakanlah, aku tidak meminta atas kalian pahala, upah. Ketika beliau berdakwah mengajak mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala, aku tidak mengharapkan upah atas kalian. Illa al-mawaddata fil qurba, melainkan al-mawaddah kecintaan terhadap kerabat dan setiap bangsa Quraisy mereka adalah kerabatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma lam yakun batnun min Quraisy illa wa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fihim qarabatun tidak satu pun kabilah dari Quraisy melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki hubungan kekerabatan dengan beliau alaihi salatu wasallam yakni berkumpul di salah satu dari kakek-kakeknya Rasulullah alaihi salatu wassalam perkataan Ibn Abbas ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah wa huwa saffatullahi minhum dan Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah pilihan Allah dari mereka mereka seluruhnya dari kabilah itu Ibnul Qayyim rahimahullah taala beliau mengatakan dalam Zadul Ma'ad wa huwa khairu ahli al-ardi nasaban 'ala al-itlaq dan beliau adalah penduduk bumi yang terbaik nasabnya secara mutlak. Kama rawahu Muslimun fi sahihihi an Wathilah bin al-Asqa' radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Wathilah bin al-Asqa' Beliau berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إن الله اختار كنانة من ولد إسماعيل Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Kinanah dari anaknya Ismail. Kinanah kakek Rasulullah yang ke-13. Kakeknya Rasulullah yang ke-13. Telah memilih Kinanah adalah yang terbaik di antara keturunannya Ismail. ثم ikhtara من كنانة قريشا kemudian memilih dari Kinanah itu Quraisy. Nah, telah kita jelaskan sebelumnya perselisihan para ulama tentang siapakah Quraisy. Ada yang mengatakan Fihir. Fihir bin Malik Ibn Nadhr bin Kinanah. Cucu keduanya Kinanah. Ada pula yang menyebutkan bahwa An-Nadhr bin Kinanah lah Quraisy. Yani anaknya langsung dari Kinanah. Thumma ikhtara min Quraisyin Bani Hashim. Kemudian memilih dari Quraisy Banu Hashim. Qum. Ta'al. Memilih dari Quraisy Banu Hashim. Thumma ikhtarani min Bani Hashim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilihku dari Banu Hashim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Namun dengan lafaz istafa, inna Allah istafa. وكذلك بنو إسرائيل أنبياؤهم وغيرهم يجتمعون معه في إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام الذي جعل الله في ذريته النبوة والكتاب demikian pula Bani Israel para nabinya dan selain mereka semua berkumpul bersama Nabi Alaihissalam fi Ibrahim. Karena Bani Israel berasal dari keturunan Ishak. Dan Ishak adalah saudara Ismail. Keduanya adalah anaknya Ibrahim. Alaihi wassalatu wassalam. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan pada keturunannya. An-Nubuwah wal-Kitab pada keturunan Ishak Nabi silih berganti dari Banu Israel Allah Jalla wa'ala berfirman wa wahabna lahu Ishaqa wa Ya'qubah wa ja'alna fi dhurriyyati nubuwata wal kitab kami telah memberikan pada Ishak Yakub bagi Ibrahim alaihissalam dan kami jadikan pada keturunannya keturunan Ishak Yakub, Yakub adalah Israel. Kami jadikan bagi mereka nubuah wal kitab. Kenabian dan Alkitab. Nah. Maka oleh karena itu setiap dari nabi dari keturunan Ishak alaihissalam mereka berkumpul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Ibrahim عليه السلام وهكذا أمر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل على لسان موسى عليه السلام وهو في التوراة كما ذكره غير واحد من العلماء demikianlah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada Bani Israel melalui lisannya Musa alaihi salam dan itu terdapat dalam kitab Taurat sebagaimana yang disebutkan bukan satu orang dari kalangan para ulama mimman jama'a bisyaratil anbiya bihi sallallahu alaihi wasallam. Dari mereka mereka yang mengumpulkan tentang berita-berita gembira para nabi tentang diutusnya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Anna Allah taala qala lahum ma ma'nah bahwa Allah jalla wa ala berkata kepada mereka yang maknanya sauqimu lakum min auladi akhikum nabiyyan kullukum yasma'u lahu wa aj'aluhu 'aziman jidda. Aku akan menegakkan untuk kalian dari keturunan saudara kalian. Saudara kalian maksudnya Ismail Salam. Dari saudara kalian seorang nabi yang semuanya akan mendengar kepadanya dan aku akan menjadikannya menjadi seorang nabi yang sangat mulia sekali. Nah, berita Israiliyat. Namun ini dikuatkan dengan nas-nas yang terdapat dalam kitab Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang berita-berita akan munculnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab-kitab mereka dan pemberitaan dari nabi-nabi mereka. Walam yulad min Bani Ismail azam min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah ada satupun yang dilahirkan dari keturunan Ismail yang lebih mulia dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal lam yulad min Bani Adam ahadun wala yulad ila qiyamis saati azamu minhu sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak dilahirkan dan tidak akan dilahirkan dari keturunan Adam satupun sampai hari kiamat yang lebih mulia, yang lebih agung dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Faqad sahha anhu annahu qala telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr." Adam faman dunahu minal anbiya'i tahta liwa'i. Aku adalah pemuka, pemimpin anak Adam dan bukan karena kesombongan Adam dan setelahnya dari kalangan para nabi mereka semua berada di bawah bendelaku. Nah, menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang termulia dari seluruh manusia. Nah, hadis ini diriwayatkan dari beberapa riwayat datang dari hadis Abu Sa'id Al Khudri, Abdullah bin Salam, Ibnu Abbas dan yang lainnya. Hadis ini sahih. Wa anhu annahu qala dan telah sahih pula dari beliau bahwa beliau bersabda, "Sa'aqumu maqaman yarghabu ilayya al-khalqu kulluhum hatta Ibrahim." aku akan berdiri di sebuah tempat atau aku akan berada di sebuah kedudukan di mana seluruh makhluk menginginkan hal itu. Nah, bahkan Ibrahim alaihissalam menginginkan hal itu. Ya. Dan itu dimiliki oleh Rasulullah alaihissalam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Ubay bin Ka'ab. Kedudukan apa itu? Wa hadha huwal maqamul mahmud alladhi wa'adahu Allah taala. Yang dimaksud adalah kedudukan yang terpuji al-mahmud yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa syafa'atul uzma, yaitu syafaat yang paling agung pada yaumul qiyamah. Nah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Maka di waktu malam tahajudlah kamu. Nafilah bagimu asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Ayat ini khitab kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Nah, dan penyebutan asa di dalam nas-nas Al-Quran Karim yang dimaksud asa menunjukkan sesuatu yang pasti wajibah kata para ulama tafsir setiap asa di dalam nas-nas Al-Quran Karim maknanya adalah wajibah asa iya ba'athaka rabbuka yani pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan kamu pada makam mahmud Nah, tempat yang terpuji, kedudukan yang terpuji yaitu asy-syafa'ah al-uzma. Tayyib sampai di sini akhwan yang kita jelaskan wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.